الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخوان في الدين أعزكم الله قطعة قصة كيف لقي فايدو ثاني جواب saya sebutkan tadi tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah yang pertama yaitu kita meyakini bahwa beliau diutus untuk seluruh manusia dan kita mengimani bahwa beliau merupakan nabi dan rasul yang terakhir dan tidak nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khatamun nabiyyin. Yang kedua, yaitu kita wajib mentaati beliau secara mutlak. Taat Rasulullah itu mutlak dan ini ayat yang banyak dalam Al-Qur'an. Dan umat Islam akan dijamin masuk surga dengan sebab dia taat kepada Rasulullah SAW. Banyak dan antum hafal ayat-ayatnya sebagiannya. Ya ayyuhallazina amanu atiyullaha Wakil Rasul wa ulil amri minkum wa amri man taat kepada Allah dan taat Rasul dan ulil amri dari kamu. Banyak ayatnya, puluhan ayat tentang wajib taat kepada Rasulullah. Makanya apabila kalian diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada satu kewajiban, laksanakan. Mudah dan tidak berat. Umpamanya sampai contoh, ya. Laki-laki diwajibkan oleh Allah untuk sholat berjamaah di masjid kalau dia memahami tentang mana syahadat la ilaha illallah Rasulullah, dilaksanakan dengan ringan dan mudah. Yang menyuruh untuk sholat berjamaah di masjid siapa? Allah dalam Al-Quran Allah berfirman wa aqimus salata wa atuz zakata Jadi karena Dirikanlah sholat, keluarkan zakat dan rukunlah bersama ruku. Maksudnya sholat dan berjamaah. Laki-laki diperintahkan sholat berjamaah di masjid. Perempuan di rumah yang terbaik. Laki-laki di masjid wajib, ringan muslimat Islam laksanakan, mudah. Kalau dia memahami kalimat Allah mudah, nggak berat itu, nggak berat. Begitu wanita disuruh pakai jilbab, tapi yang menyuruh untuk pakai jilbab Allah dalam Al-Quran. Allah menyuruh Nabi untuk menyuruh anaknya, istrinya, dan seluruh wanita muslim untuk pakai jilbab. Mudah, nggak berat. Kalau dia mau cuman dua kali masyahadah dan dia sebagai orang Islam, laksanakan. Apa beratnya pakai jilbab? Anak kecil bisa pakai jilbab, kok oh, masa ibunya nggak bisa pakai jilbab? Anak kecil bisa pakai jilbab, sempurna lagi pakai jilbabnya, kok ibunya nggak bisa? Kalau dia beriman kepada Allah, dia taat kepada Rasulullah, pakai dengan sempurna jilbab itu, sesuai dengan syariat. Udah tidak berat sama sekali. Itu masih banyak lagi yang lain. Ya, ribuan soal perintah kita kepada Rasulullah. Yang ketiga, yaitu kita wajib membenarkan tentang apa yang dia sampaikan. Semua yang disampaikan Rasulullah selama riwayatnya sahih kita wajib benarkan. Gak boleh kita tolak dengan akal kita, gak boleh kita tolak dengan perasaan kita. Wahyu mutlak, wajib kita tunduk akal kita, perasaan kita dan apapun juga wajib tunduk kepada wahyu. Wahyu di atas segala-galanya. Kita wajib membenarkan semua yang disampaikan Rasulullah. Makanya Rasulullah pernah berkata dusta. Semua yang disampaikan benar. Menurut wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berkata dari orang sunnah tentang wahyu dari Allah. Yang keempat, kita wajib menjauhkan apa yang dilarang. Yang dilarang Rasulullah jauhkan. Yang dilarang yang diharamkan tinggalkan semuanya. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr surah 59 ayat 7, "Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha innallaha syadidul iqab." Apa saja yang datang kepada Rasul kamu ambil, yang dilarang atau tinggalkan. Bertakwa kepada Allah dan Allah sangat berat siksanya. Yang Allah dan Rasulnya larang tinggalkan semuanya. Apakah bentuknya syirik? Apakah bentuknya bid'ah? Apakah bentuknya maksiat? Jauhkan. Saya ambil contoh umpamanya tentang masalah adab dan akhlak ini yang penting sekali. Ya, sampai tadi sudah saya sebut tentang syirik, kemudian beda. Kemudian masalah adab, Rasulullah melarang seorang anak durhaka pada orang tuanya. Yang melarang pertama kali Allah aturan dan juga Rasulullah melarang. Gak boleh seorang anak durhaka pada orang tuanya, kurang ajar pada orang tuanya, menengking orang tuanya, menghardik orang tuanya. Gak boleh bisa. hukumnya haram dan dosa besar. Dosa besar yang paling besar setelah syirik durhaka pada orang tua, membantah orang tua, kurang ajar pada orang tua. Gak boleh dalam Islam. Bisa mengajarkan anak itu berbakti pada orang tuanya. Maka di antara dosa besar yang paling besar dan orang itu termasuk yang tidak masuk surga anak yang durhaka pada orang tuanya. Yang ini harus dijauhkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka. Kesempatan orang tua kita masih itu berbuat baik, terus berbuat baik. Jangan melawan, jangan membantah, jangan menengking, jangan menghardik. Jangan apalagi mencela orang tua nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Mencuci maki orang tua itu dosa besar yang paling besar. Ya, apa yang dilarang tinggalkan, yang dilarang. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, kita wajib beribadah malam disyariatkan. Rasul diputus oleh Allah Taala untuk diikuti. Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad bagaimana ibadah yang benar kepada Allah, nah Allah jelaskan kepada beliau. Dan beliau sebagai contoh agar manusia ini beribadah kepada Allah dengan benar dan manusia mendapatkan surga itu dengan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan sholat kalau nggak ada contoh Rasulullah. Kita tidak akan mungkin melaksanakan ibadah kalau nggak ada contoh Rasulullah. Maka yang kita ikut, yang boleh kita ikut Rasulullah, bukan ustaz, bukan dai, bukan kiai, bukan ulama. Yang kita ikut siapa? Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surah Al Imran surah yang ketiga ayat 31, "Qul إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah ikuti aku ikuti siapa Rasulullah Bisa Allah akan cinta kepada kamu Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang ikuti Rasulullah kalau kita ingin selamat dunia akhirat ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi sudah menjelaskan Islam ini dengan sempurna Ya, insya Allah besok kita bahas tentang kesempurnaan agama Islam ini. Subuh besok insya Allah. Nah, jadi oh, untuk kajian kita cukup sampai di sini tentang syahadat ini. Dan ini saya ringkas ya dari buku setebal ini. Ya, ini saya ringkas. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna rasulullah. Kalau mau panjang ya sehari kita ngaji. Iya, ada waktu 10 atau 15 menit kalau ada yang mau tanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau yang mau ditulis ya silakan ditulis. Lebih bagus ditulis. Nah. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan, silakan. Terus, terus, terus. Terus apa-apa itu. Enggak waktunya saya, kita waktu. Eh, terus saya dengar. Ketika kemudian punya sikap ular rasa malas malas terus kita di dalam hati untuk pilihan sholat karena perintah Allah wajib karena malas pilih yang mana sholat atau tidak kita yakin dalam hati ini perintah Allah tapi sengaja kita tinggalkan mengikuti rasa malas itu nah dilihat dari kita tahu itu apa kita termasuk sini karena meninggalkan perintah Allah dan mengikuti kaum nafsu. Iya. Begini tentang masalah sholat Ini termasuk masalah yang penting Dan amal yang paling utama Sholat Wa'alamu anna khair amalikum as-sholat Ketahuilah sebaik-baik amal adalah sholat Kata Rasulullah SAW Dan tiang agama adalah sholat Tiang Islam adalah sholat Dan rukun Islam yang kedua sholat Kita wajib melaksanakan Dan ini uh, yang membedakan antara seorang muslim dengan kafir itu dengan sholat. Kata Rasulullah SAW, baina rajuli wa baina kufri wa syirki terku sholat. Antara kekufuran, antara seorang yang kufur kesyirikan, yaitu meninggalkan sholat. Kalau ditinggalkan sholat, dia masuk di ambang pintu kekafiran. Sekarang permasalahannya, bagaimana kalau sudah tiba panggilan sholat, dia diliputi rasa malas. Ya rasa malas itu ditinggalkan. Kalau dia orang Islam, dia tinggalkan Sholat itu wajib. Yang pertama bisa pada hari kiamat masalah apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya akan baik. Kalau sholatnya jelek, jelek. Jadi dia harus tinggalkan. Dia bisa dikatakan kalau dia karena malas meninggalkan sholat dia kafir tidak. Memang ada pendapat ulama yang demikian. Tapi yang kuat bahwa dia tidak kafir selama dia masih mengakui tentang kewajiban sholat itu. Tapi yang dia harus berusaha bagaimana menegakkan sholat. Dan sholat penting. Dan hukumannya berat. Maka di zaman Nabi, hatta orang munafik mengerjakan sholat tidak? Mengerjakan sholat, kalau mengerjakan sholat, hukumannya menurut Imam Syafi'i dibunuh orang nggak sholat itu. Menurut Imam Syafi'i. Nggak ada yang ringan. Ada yang di penjara, ada yang dikecut, didera. Nggak ada yang ringan. Makanya orang sholat. Tapi sekarang ini meninggalkan sholat sudah umum dianggap biasa di mana-mana. Dan tidak ada orang yang mengingkari. Artinya makanya wajib kita ingatkan saudara kita al-amru bil ma'ruf nahi munkar ingatkan untuk sholat. Di mana kita ketemu orang Islam ingatkan untuk sholat. Apalagi kalau kita sebagai pimpinan di perusahaan atau kita oh, pimpinan sebagai atasan di mana kita berada ya wajib kita suruh anak buah kita untuk sholat. Tinggalkan pekerjaan untuk sholat mereka. Jelas? Nah, yang lain. Ada pertanyaan? Iya silahkan. Iya, iya. Bagaimana hukumnya sholat di belakang orang yang masih melakukan perbuatan pidana? Boleh atau tidak? Boleh kita sholat. Dan sah sholat kita. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Nabi Wasallam. Nabi SAW bersabda, "Yusalluna bikum Fa'in asahu falakum walakum Wa'in akhtau falakum alaihim." Dalam hadith yang sahih Dilihatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Kamu salat bersama mereka. Kalau mereka benar, kamu benar, kamu berpahala, mereka berpahala. Tapi kalau kamu benar, mereka salah, kamu dapat pahala, mereka dapat dosanya." Makanya Imam Hasan al Basri ketika ditanya, boleh nggak sholat di belakang ahlul bid'ah? Imam Hasan Basri menjawab, "Sholli wa alaihi bid'atuhu." Kamu sholat di belakangnya dan dia menanggung dosa bid'ahnya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sahihnya. Saya sudah bahas tentang masalah ini di buku saya yaitu syarah akidah al-sunnah wa jamaah dan bisa lihat di buku itu tentang sholat di belakang ahlul bidah. Nah, yang lain. Ya tentang seorang muslim yang mengucapkan selamat pada perayaan hari perayaan agama lain. Eh, apakah syahadat ini batal? Kemudian di beberapa tempat di Bali ini eh, sering saya lihat saat-saat hari perayaannya orang Bali itu yang bekerja misalnya disuruh menggunakan pakaian adatnya orang Bali. Mana pakaian adat ini orang Bali gunakan untuk beribadah. Iya, tentang masalah mengucapkan selamat kepada hari raya orang-orang kafir. Dan Islam tidak boleh. Tidak boleh. Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 72 Allah berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama." Dan orang-orang yang tidak menghadiri tidak menyaksikan az-zur. Az-zur maknanya banyak. Mana yang pertama bohong, mana yang kedua, lagu-lagu dan musik. Yang ketiga, maknanya perayaan. Yaitu ayat al kufar Ciri orang-orang ini hamba Ar-Rahman itu, hamba Allah, yaitu mereka yang tidak menyaksikan perayaannya orang-orang kafir. Dan apabila mereka melewatinya, mereka lewati dengan cara orang-orang yang terhormat. Dijelaskan oleh para ulama tentang ayat ini Dengan oleh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' Sirat Mustaqim di mukhalafati ashabil jahil. Nggak boleh kita mengucapkan sama kepada orang kafir. Nggak boleh. Karena masalah perayaan termasuk ibadah dalam Islam dan juga merupakan ciri khas mereka dan kita ketika Nabi SAW datang ke Madinah di Madinah sudah ada dua perayaan hari raya Nairuz dan Mahrajan. Sahabat bertanya, bagaimana kita mengikuti perayaan mereka? Apa kata Rasulullah? Inna Allah abdalakum bihima khairan minhuma Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Sesungguhnya Allah telah menggantikan keduanya dua raya mereka itu dengan yang lebih baik. Yang lebih baik yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Habis ini sahih. Berarti Abu Dawud dan yang lainnya. Artinya kalimat ini dari Nabi dijelaskan oleh para ulama bahwa itu dari senjata tidak boleh kita menghadiri perayaannya orang-orang kafir dan tidak boleh mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir. tidak boleh. Kalau kita mengucapkan selamat berarti kita menyetujui acara mereka yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak akan ridho apabila Allah disebutkan Allah. Nggak boleh. Kita ikut perayaan mereka, ikut juga ada istiadat mereka. tapi kenalkan dalam perayaan-perayaan mereka nggak boleh, kebiasaan mereka nggak boleh kita ikut. Makanya kita harus menghindar dari acara-acara mereka. Yang jelas-jelas buat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa toleransi dalam beragama nggak bisa, nggak ada. Agama nggak bisa. Allah menyebutkan lakum dinukul, oh, iya sih. Ya bisa tidak bisa. Ini prinsip. Makanya yang belum mapan dalam umat Islam itu masalah keyakinan prinsip ini dan sikap umat Islam nggak punya sikap orang kafir punya sikap umat Islam nggak mau dia ikut acara-acara kita tapi umat Islam nggak punya sikap Rasulullah SAW punya sikap orang kafir hidup di Madinah juga ada orang kafir bukan tidak ada ada tapi sikap aja nggak ikut perayaan mereka nggak ada ikut perayaan mereka para ulama juga demikian jadi tentang masalah ini masalah masalah akidah, masalah keyakinan Jadi nggak bisa orang mengatakan ya karena kita hidup macam kok segala macam. Ya bisa ini masalah keyakinan. Masalah ibadah kepada Allah. Kita nggak boleh berbuat zalim kepada mereka. Nggak boleh merusak mereka nggak boleh nggak bisa. Disuruh kita berlaku adil. Tapi kita nggak itu kayak mereka. Ini sih keyakinan masalah keyakinan. Yang keyakinan mana harganya? Tadi sudah sebutkan di awal, Islam itu lebih berharga dari dunia dan Sunnah itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Jangan kita korbankan demi mata pencaharian, demi dunia yang sedikit. Dunia ini dan seisinya nggak ada harganya. Meskipun seberat sehatnya nggak ada harganya sama sekali. Jadi kita korbankan akidah kita untuk mereka jangan rugi kita. Nah, yang lain. Ya, silakan. Iya. Iya. Eh, jawabnya kembali kepada hati antum. Artinya tukang beca kalau ditanya paham tentang ini. Antum tanya supir, antum pilih apa? Dia akan jawab. Saya nggak mau pilih segala macam. Jadi nggak usah ditanya seperti ini. Antum juga jangan tanya kalau satu yang lain. Ya. Jadi masalah seperti ini antum lebih tahu, lebih tahu dari ustadz antum. Ya. Yang lain. Ya. Iya. Ke dokter itu ikhtiar namanya. Namanya ikhtiar bukan minta. Kayak antum pusing. Antum makan obat ya? Pusing. Antum pusing, makan obat enggak? Iya, makan obat. Antum lapar makan enggak? itu dari ikhtiar. Harus dilaksanakan ikhtiar ya, itu. Iya, iya. Sebagaimana Nabi dalam bersabda, Inna kulli da'in dawa fatadawau wa la tadawau biharam. Kata Nabi setiap penyakit ada obatnya. Berobatlah kalian. Cuma jangan berobat dengan yang haram. Enggak boleh berobat ke dukun, enggak boleh ke tukang ramal nggak boleh, orang pintar nggak boleh, berobat ke dok, dokter medis boleh kita periksa. Tapi nggak boleh kita bergantung kepada dokter, nggak boleh bergantung kepada obat. Yang menyembuhkan siapa? Allah, bukan dokter, bukan obat. Paham? Nah, yang lain ini satu lagi. Biasa. Iya, begini. Tentang masalah doa, Allah menyuruh kita berdoa kepada siapa? Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhila." Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60 dan Allah berfirman dalam hal semua berdoa kepadaku. Berdoa semua kepada Allah, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka masuk neraka jahanam terhina. Kemudian kita berdoa langsung minta kepada Allah tanpa perantara. Pakai kuburan, wali, ada, langsung kepada Allah. Allah menyuruh kita berdoa, ud'uni, berdoa kepada aku langsung tanpa perantara. Jadi kita kalau berdoa langsung kepada Allah. Tapi kalau seorang anak minta doakan oleh orang tuanya, karena doanya orang tua kepada anaknya makbul. Seperti doanya Nabi, makbul, boleh anak orang tua, Pak, Ibu tolong doakan saya, saya mau ujian, saya mau usaha. Boleh. Doanya orang tua kepada anaknya untuk anaknya baik atau buruk makbul doa itu. Makanya ada orang tua. Kalau orang tua mendoakan kebaikan doa makbul, doakan kejelekan juga makbul. Maka kalau orang tua ketika marah emosi kan anaknya, terus kabur anaknya. Nanti kamu celaka, begitu keluar rumah lo tabrakan anaknya. Dan ini banyak buktinya, ratusan buktinya. Doa orang tua untuk anak baik atau buruk makbul. Ada pun untuk orang, ada ustaz dan segala macam. Ustaz bukan nabi. Makanya ketika ada orang datang kepada Umar bin Khattab, Ya Umar, tolong doakan kami. Apa kata Umar? Ambiya nahnu, apakah kami para nabi? Yang makbul itu doanya siapa? Nabi. Umar bin Khattab yang bikin sesuatu dia nolak. Kalau ini kan enggak, orang datang si ustadznya doa. Si Habibnya doa. Bukan dia, gak ada apa-apanya. Umar yang dijamin masuk surga mengatakan Ambiya Allah maksum para Nabi. Yang makmur siapa? Nabi. Kata Nabi, Likulli Nabi yang da'watul mustajab. Setiap Nabi punya doa yang makbul. Setiap Nabi, Nabi yang besar Tapi kita, doanya kita belum tentu dikabulkan. Gimana untuk orang lain? Paham? Jelas ya. Satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Iya, Iya, sombong dalam beribadah kepada Allah artinya dia tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau rukuk, tidak mau sujud. Yang kedua, tidak mau dia berdoa kepada Allah. Allah tidak senang hambanya tidak berdoa. Allah marah kepada orang yang tidak minta kepada Allah. Kata Nabi SAW, Malam yas'alillahi yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepada dia Jadi kita harus terus berdoa kepada Allah, tentunya sesuai dengan syariat. Doa-doa yang memang tempatnya, kemudian waktunya makbul kita berdoa. Ada di buku saya, doa dan wirid. Ada saya jelaskan waktu-waktu dan tempat-tempat terkabulnya doa dan syarat-syarat terkabulnya doa kita. Ada di sini Saya pikir cukup sampai di sini. Saya mohon maaf, ini ada satu lagi terakhir. Besok insya Allah ada kajian lagi. Insya Allah besok pagi ya. Kadang-kadang kita jadi malas timbul masalah rumah yang utama masalah. Ini kaitannya dengan rumah tangga ya. Ya masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga ini masalah ya memang ya banyak masalahnya pelik ya. Tapi yang antum harus tanamkan kepada keluarga itu mentauhidkan Allah. Anak juga mentauhidkan Allah. Itu tanamkan tanamkan. Yang kedua, tanamkan juga kepada anak dan istri untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan istri wajib taat kepada suaminya. Yang ketiga tegakkan salat. Yang keempat, di rumah itu biasakan untuk selalu baca zikir kepada Allah. Baca surah Al-Baqarah dan yang lainnya banyak kadang-kadang ya, yang kelima jawaban dasar dasar maksiat. Nah, banyak kadang-kadang anak atau istri itu melanggar atau membantah suami atau tidak tidak harmon sama rumah tangga karena banyaknya maksiat. Maksiat punya pengaruh. Dulu para ulama salah, kata kendaraannya ngamuk naik onta atau keledai itu ngamuk. Berpikir dia, apa yang salah? Apa saya dosa saya? Apa yang saya salah? Jadi ingat dosa kita apa sehingga kok anak ini begini? Kok istri begini? Berarti ada dosa yang kita lakukan. Kita segera bertobat kepada Allah. Di samping itu memperbaiki keluarga. Makanya doa kepada Allah penting dan mohon kepada Allah agar Allah menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau dituruti sampai malam nggak selesai. insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.